kalimat pertama atau kata pertama dalam Al-Quran yaitu Iqra itu makna yang paling gampang Anda tangkap apa? Kok kata-kata pertama itu Iqra? Wahyu pertama apa kira-kira? Sing biasa ikon moco is apa? Bocah sekolah, ya. Yeah. Cah sekolah lah urusannya moco ya, tak ya? Monco nulis. Artinya ternyata hidup ini memang pendidikan. Saya berusaha untuk tidak memperpanjang, tapi pokoknya beberapa kunci kita pegang. Jebul urip iki ya pendidikan mingan, ming pendidikan. Jadi urusan gini, ku ming lulus ora lulus. Eh? Ya, ya unsur-unsurnya sholat ya pendidikan, poso ya pendidikan, dalam macam. Sik, sik, sik, gue sak buat nang Mekah ini senengannya syariat syariat ya saya asu saya kira tuh disebut ya. oke oke kalau nyebut puasa puasa itu pendidikan radikal kalau sholat pendidikan kultural jadi kalau sholat itu bersifat evolusi kalau puasa bersifat revolusi itu ya kunci-kunci lah ya kenapa pendidikan? Karena nama Tuhan yang terpenting itu, peran Tuhan yang terpenting itu kan sebagai robun. Kalau ilahun kan ilah itu kan eksistensi dia, tapi fungsi dia ke kita nomor satu itu robun. Dari robun muncul keharusan untuk menjadi rahman, rohim, manan, Hanam dan seterusnya. Tapi nomor satu robun. Dan dari, hari kata robun itu kelak akan lahir kata tarbiyah. Kan gitu. Fakultas tarbiyah itu dari kata Robun, Yurobi, terus Rububiyah, dan seterusnya. Jadi wilayah Rububiyah adalah wilayah pendidikannya Allah di alam semesta. Oke. Dari situ kan akhirnya kan Arab ono demokrasi, Arab ono peradaban, Arab ono negara, Arab ono kerajaan, ono opo wae. Sebenarnya urusannya kan mengisi lulus, ora lulus yang itu. Nah sebelum kita mengkonfirmasi kini janjinya? menungso iki ning dunia iki ning alam dunia iki lulus ora lulus sih ya tapi sing jenenge lulus sih jane piye to lulus jadi nek sekolah kan berjenjang kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 5 dari ilmu katon nganti ilmu rakaton nek jarene wong Jawa ilmu katon ini gampang teknologi politik praktis ya itu kan gampang pertanian nganti mesin nganti itu ilmu gampang Nek jare wong Jawa. Sing angel iki ilmu sing ora katon. Nah, seluruh urusan pendidikan manusia ini kan jalurnya namanya tauhid. Nah, puncaknya tauhid itu adalah robun itu sendiri. Allah itu sendiri. Jadi kita menempuh rububiyah ini sampai ke Allah, sampai muwahhid ilallah, sampai bertauhid atau menyawiji nah. kalau Gusti Allah Subhanahu wa Kan begitu urusannya. Nah untuk nyawiji sama Allah kan kudu ana sing ke Misalnya kowe ra iso ndelok Gusti Allah nganggo meripat berarti meripat kingko pada pada ronde tertentu meripat wis kudu kok tinggal. Ya ta? Gusti Allah ora iso kok capai dengan jasad. Maka pada kelas tertentu jasad harus kita tinggalkan. Jadi ketika nanti kita mati sebenarnya kita sedang menanggalkan perangkat-perangkat perkakas-perkakas yang sudah tidak bisa digunakan pada kelas berikutnya. Kematian itu sebenarnya hanya itu. Cuman kita tidak memiliki pengetahuan kematian ini kelas biro barkui munggai piye piye piye piye piye itu ilmu yang yang dalam tanda petik eh, dihindarkan oleh para ulama. Soalnya mereka juga ogah ngurusi gue. Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu. Wala takunu kalladzina nasullahu wa mulai wa ulaika laikaumul fasikun dan seterusnya. Itu kan rumus-rumus di mana yang namanya lulus adalah makrifat billah. Yang namanya lulus adalah ketika engkau sudah menyatu dengan Allah. Penyatuan dengan Allah orang mungkin nganggu awak musing saiki Orang mungkin nganggu S1, S2, S3 mu. Orang mungkin nganggu bondomu, orang mungkin nganggu segala sing marake sing gak sing kok sing kok umuk-umukke kuwi. Jabatanmu, kekayaanmu, segala macam tuh ora iso ngeterke awak dhewe ke tahap berikut dari tauhid, dari proses-proses kelas tauhid itu tadi. Nah, sementara menungso kan justru golek kuwi. Goleke barang sing engko kudu ditinggal. Justru yang dihimpun manusia adalah sesuatu yang nanti harus kita tinggalkan pada perjalanan di kelas berikutnya. Kan cita-citanya menungso mengisi, saya Indonesia itu. Ya ono loro ya sih, ono loro. Tapi sing mayoritas sih mengisi. to. Cah cilik ditakoni kowe cita-citamu dadi apa sama ngomong dadi dokter, dadi insinyur. gue. nek wis dek wis bar SMA, sing jenenge dokter insinyur kuwi janjane mung dudu cita-cita kuwi alat nggo golek duit ming jadi cita-citanya saya dari presidennya itu tukang becak iben duit-duit gue oke main gue dok Ya lah. Terus ngaku ya lah. Warung dadi wartawan, harus dadi ulama, dadi Ustad, dadi opo wae janjinya cita citanya mung siji, yaitu punya bondo-bondo luwih akeh gue kowe Dadi gue Gue ngapusi Gusti Allah. Gue kon arep jadi dokter. Wah cita cita gue jadi pejuang negara. Ngono gue kuwi janjane luar hati hati Gusti Allah. Aku ngerti gue kuwi janjane arep badok. gue arep badok gue oke, gue ya. menurut dok tau jane. Neng gue pura-pura wah untuk semua kan untuk berguna bagi bangsa dan negara. Janjane ya orang tajam. Ya, gitu ya. Ini ini silakan dawak ke dewi kok toto dewi untuk menemukan jawaban tapi kan cita-cita mayoritas kita kan begitu pura-pura jadi presiden padahal yang mengaruh bail out kan gitu ya pura-pura jadi menteri pura-pura jadi anggota DPR pura-pura jadi insinyur pura-pura jadi ulama pura-pura jadi artis pura-pura jadi apa saja sebenarnya kita itu cuma pura-pura tujuan utama kita adalah gondol memang. Nah bondo itu tinggal nanti bondo ada yang agak software, ada agak aware. Yang hardware ya duit oke, deposit, rumah gede, mobil, jabatan dan sesuai sing roto software ya kondang, gitu, ya di alam wong, pencitraan gitu kan. Itu. Nah ini monggo. Nah yang saya persoalkan sekarang adalah Nek ndelok cita cita nih wong mayoritas janjani iki ming yang menunggu kiro kiro di mata Allah dan para asisten dosen di alam semesta yaitu para malaikat para malaikat yudikatif ya kalau malaikat eksekutif dan legislatif tidak mengurusi penilaian jadi rokep atlet kui kui yudikatif ya kan mungkar nakir yudikatif eh, maling yudikatif, tapi Anda tidak diperkenalkan pada malaikat-malaikat yang yang legislatif dan yang Nek Jibril kan Perdana Menteri dari seluruh tiga, tiga, tiga macam tadi itu. Wih, sko kita apa cak? Ayo kita pudewe. Wah, itu rata percaya buangan Karena karena Tuhan tidak berfirman tentang cacing, Tuhan tidak berfirman tentang tentang kerucuk-kerucuk, tentang mencret. Orang no anu ayat mencret, ayat korengan nih ya, orang. Jadi kalau kita kembali sedikit ke Quran tadi, ayat Allah yang berupa fakta kehidupan itu berlipat-lipat kali lebih banyak daripada ayat-ayat yang sifatnya kata-kata atau literal atau ayat atau firman yang teks kan gitu. Nah, kalau dikembalikan kepada sekolahan, disendi fakta po ilmu. <coughs> ilmu lahir so fakta po fakta lahir so ilmu. Semua ilmu lahirnya dari fakta. Kan gitu. Meskipun ilmu bisa melahirkan fakta baru, tapi selama ini ada ada pemahaman yang terbalik bahwa bahwa sing mimpin ki ilmu itu fakta. Itu terbalik ya serapopo. Nah ini ada fakta kopi nanti ada ilmunya yang akan lahir gitu. Matur kok. Ki Pak Mustafa nggo Pak Toto. Mustafa ya, oke. Okay. Iki Mekah ya oh iki ana informasi anyar nek khairu minan naum pendek di Medina nek naum tuh iki Mekah eh Medina eh kuwi Mekah sing to Mekah oh sing to Mekah NU malah Ya wes. Oke. Okay. Nah teman-teman sekalian dari situ saya kira di nek dipikir-pikir kita kan dulu pernah ngomong sama Sabrang sama Tot, Mas Toto sama semuanya bahwa manusia melakukan perjanjian dengan Tuhan sebelum dilahirkan. Pertanyaan pertama saya, kira-kira kira-kira Allah itu misalnya dia melahirkan Novia itu dia punya konsep tidak tentang novia di muka bumi? Punya. Nah, persoalan pendidikan manusia adalah bagaimana novia menyesuaikan diri dengan kehendak Allah tentang novia kan begitu. Demikian juga setiap orang yang lain. Nah, saiki pendidikan di sekolah dari TK sampai S3 itu punya sistem mekanisme atau prinsip dan kesadaran atau tidak untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Ada apa tidak? Kurikulum-kurikulum yang disusun itu, filosofi pendidikannya dan seterusnya, ada nggak kesadaran untuk melakukan modulasi dengan kehendak Tuhan atas anak didik? tidak ada. Berarti harus kita relakan kalau hasilnya adalah sarjana-sarjana yang perilaku dan arah hidupnya bertentangan atau paling tidak berbeda dengan yang dikehendaki Tuhan. Gitu ya. Kan ngono kira-kira. Nah, nanti kita bedakan beda nih universitas umum, sekolah umum, karo pesantren biaya dan seterusnya. Disitulah nanti saya ingin Mbak Fia sama Mbak In untuk ikut bicara. Pendidikannya kudunya biaya. Nek jari sabrang kan begitu bayi lahir itu dia dibikin lupa oleh Allah maka gunane wong tua gunane guru adalah ngancani dan eling meneh sopo dewe ikui sing dikarepe Gusti Allah kan itu nah karena karena yang terjadi adalah menambah lupa karena anak didik itu pokoknya dicekoi kudu apal STK kudu apal pirang surat turutan nek SD kudu apa lagi, nek pesantren kudu apa lagi, maka tidak ada urusan sama hakikat penciptaan Allah terhadap anak didik, terhadap santri itu kan itu. Nah, pendidikan pesantren sebenarnya bagaimana? Para pesantren itu kan pendidikan yang memang disengaja dan dibangun berdasarkan tauhid dan dan kesadaran rububiyah. Tapi apakah kurikulum pesantren dan filosofi pendidikannya mengacu pada modulasi atau penyesuaian pendidikan itu untuk mengantarkan anak didik atau bahasa ke kehendak Allah atau tidak kira atau lagi ya artinya is aku saya kita kon nek kuen dulu Amerika dulu menungso dulu kabudayan dulu kukul gitu dulu Olga dulu Opi dulu sopo sopo sopo sopo sopo dulu SBY dulu Anas dulu sopo dulu Jin Samsudin, dulu sapa lah ya. Delok menungso yang ini iki, iki naik kira-kira naik neng di mata di rapotnya Allah dan malaikat iki do lulus oleh kita di menungso. Kata iki. Jep naik lulus berarti kita sedang melakukan akselerasi menuju kelas berikutnya yang lebih tinggi, yang mungkin lebih rohani ya dan kita akan diberi kesempatan Allah untuk menempuh kelas itu. Jadi setelah kita mati, kita menempuh kehidupan baru yang lebih tinggi, yang lebih frekuensinya lebih tinggi, yang lebih lembut, lebih halus, lebih software, kan gitu. Kalau tidak berarti kan her, Apa jenisnya hair ini saya? Remedy. Nah, bentuk remedy itu apa gunung jeblo apa tsunami apa iki engko diringkes kabeh nek jarine kelompok Zainal yang sekarang tidak tahu di sebelah mana dia itu nanti akan terjadi satu peralihan kekuasaan dan bangunan keindahan yang luar biasa di Jawa Tengah dan Jawa Timur sesudah terjadi pembelahan-pembelahan pulau Merapi melakukan tugasnya dengan jalur terus sampai ke Sindoro Sumbing sampai ke Semeru. Nenggu rasa ditawar tawake Tadi pagi saya ke Merapi soalnya. Dan terus pokoknya aku rutin lah ngeges biaya-biaya gitu. Jadi siro ngantuk-ngantuk sih kesel melakukan perbuatan. Nah, Nek orang lulus, saya ingin mengatakan kepada Anda, mudah-mudahan kalau salah ya Allah, berilah kami ampunan dan hidayah. Ma'iyah adalah lahirnya kembali manusia di antara mayoritas yang tidak lulus. Mungkin dia lahir mana? Gue menyadari kemanusiaanmu, menyadari dirimu, dan seterusnya. Menyadari spesifikasimu, bakatmu, keistimewaanmu kurangmu luwehmu apa kene kowe di di dikocok wah jebul lagu iki wong asin jebul lagu iki wong legi jebul lagu iki wong apek jebul lagu iki wong macam-macam kemakhlukanmu seperti yang Allah kehendaki itu di sini diidentifikasi karena maknya adalah pendidikan yang memang melakukan modulasi dengan kehendak Allah maka di situ gunanya wiritan di situ gunanya selawatan dan sebagainya termasuk puasa itu pendidikan radikal untuk melahirkan kembali manusia pada Idul Fitri. Kapan Idul Fitrinya tidak tergantung Allah, tapi tergantung sidang isbat. Kapan puasanya juga tergantung Departemen Agama, karena Merapi Merapi pun ini waspada apa siaga atau status apapun juga tidak tergantung kenyataan Merapi, tapi tergantung pengumuman dari pemerintah dan pengumuman dari pemerintah itu tergantung dananya sudah turun atau belum. <laughs> Jadi nanti saya kira di Indonesia ini khusus Indonesia ya, itu kiamat juga nanti akan terjadi berdasarkan sidang isbat di Departemen Agama. Jadi kiamat belum akan berlangsung kalau Departemen Agama belum memutuskan. Insya Allah seperti itu. Ya toh ya. Indonesia. Ini. Jadi hilal ana wong delok hilal kuwi ora diakoni ya ta. Nah, jadi hilal iki kudu manut sidang isbat. Hilale wing ngenteni, dadi hilale sesuk le, kowe lho jono kusuk le. Eh sidange uruban le, ngono kaya malaikat iki menggak e yaitu tanda-tanda kelulusan atau tanda-tanda ketidaklulusan monggo lah. Jadi teman-teman sekalian, dari situlah kita kalau bisa nanti ngomong mengenai melahirkan kembali diri kita. Aku Idul Fitri ya itu. Idul Fitri itu kan ya lahir menang ya gampangan. Janjane menungso iki ra perlu Ramadan, ra perlu setahun bisa lahir iki. Nah iso lahir iki bendino. Setiap hari kamu kamu mati, setiap hari kamu lahir kembali, setiap kamu setiap hari kamu menjadi makhluk baru dengan membunuh yang yang kemarin. Dan memang begitu manusia, itu namanya dinamika, itu namanya waktu. Itu namanya ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, setelah itu ada pagi yang baru. Bukan pagi yang kemarin. Itu. Dan manusia memang terus-menerus seperti itu. Nah saya mohon kepada Allah agar ketidaklulusan manusia itu tidak usah dirayakan dengan bencana-bencana. Tapi cukup dilangsungkan oleh Allah melalui hidayah sebagaimana yang terjadi pada teman-teman Ma'iyah karena saya memperhatikan Ma'iyahan itu makin lama makin bagus sebenarnya jadi orang gon subjektif orang gon aran-aran dan grgr orang tapi KC sangat bagus, Padang Bulan sangat bagus, Bang Bang Wetan sangat bagus uh, eh, makian makian yang non non permanen ya kayak kemarin di situarjo di lapas UAB yang di Jombang sangat bagus di Pulau juga bagus terus di di ini ning Malang ning Arema ke Aremania Arema jebul singkatan apa Oh Ora Opo M mane ki malang Allah Ora kemarin baru menemukan bahwa Aremania ki jane ya karena kesalahan pendidikan masa kecil itu lahirnya karena lagu karena kalau anak kecil ada lagu tuh itu naik kereta api tutut ke Bandung Surabaya naik dengan percuma makanya bonek oh bonek bonek, bonek Arema tiga Arema ora ya bonek kalau oh, mulane mulane itu bonek Arema tidak Arema itu jelas masalahnya kalau Arema gue bonek dan lagu anak-anak kita itu kan memang menguji wah si Hayabi zaman cilian ya kayak ya bintang kecil di langit yang biru dia masih dua tahun dia nggak mau di langit yang biru di langit yang hitam Wong bintang kok di langit yang biru, eh, biru bengi kok biru. Ya dari umur berapa dia sudah merubah dia tidak mau dia. Kalau Pak Wijaya dulu kan selalu mengingatkan siang makan nasi kalau malam minum susu abu bapak kuwi. dia anak bayi mangan bunuh sofa aku yang mimik cucu. Kaki yang Mustafa yang ada kan dia. Eh? Saya selalu bayangkan. Okay, itu saya. Jadi Anda ya lupakan maknya tidak apa-apa. Lupakan Ramadan juga tidak apa-apa. Lupakan Islam tidak apa-apa kok. Ah, saya akan kasih dua lagu untuk memberi hujah atau alasan kenapa melupakan Islam tidak apa. Melupakan Islam itu artinya gue kira saya identitas kelakuanmu ya, dia kan gitu. Nah itu yang kita bangun terus salah bangun lagi salah bangun lagi kan gitu. Makanya saya minta Mbak Fia ngomong tentang kelahiran manusia kembali dengan satu lagu kelahiran terus yang kedua nanti lagunya Nasidaria nah, Mbak Fia, Mbak Fia kemarin tidak ikut yang di Malang di Nasidaria itu kan lagunya Kota Santri tandanya Kota Santri itu satu banyak berbusana rapi Nomor Roro menyandang kitab suci Nomor telu mengaji pagi pagi dan sore hari. Nomor papat banyak ulama dan kiai. Gerangan lo santri nih. Iya. usah udah kupes banget ulama ini kiai ini. Saling menceramai satu sama lain bikin tanda-tanda itu itulah aspirasi dan konsep atau desain tentang santri dan Islam pada masyarakat Indonesia jadi berbusana rapi berarti ratau dandani genteng ratau orang lewat orang ngaku orang oh, rapi kok ya dan di situ dari empat tadi kan tidak ada sing nyambut gawe rano tutulan sego rano bisa rano ngecek rano nandur rano ternak rano kape, mulane kuwi kontak entek duit dengan cara ngemis atau ngerampok atau ngapus kuwi ya toh akhirnya ngedol kesantriannya itu disewa imam teraweh ya toh mereka gitu diajari di kota santri ora wong ngliwet ya Kafe berbusana kan. rapi nyenangin Udah mudi berbusana rapi gitu menyandang kitab suci jadi kitab memang terus disandang terus aduh dia kalau gue motor dia disandang 24 jam Rano sing nyambut gawe Rano sing ya itu itu gambaran itu yang saya bilang loh Islam tidak ditandai dengan identitasmu itulah sebabnya ketika ada pilihan pada in TKIT atau apa sekarang namanya apa ini? Uh, ah. ketika apa namanya? Ketika ada pilihan untuk menyekolahkan anak di sekolah al atau tidak, itu urusannya seperti kena sekolah harus kadung al al alhamdulillah ya, pokoknya patut nuwun terus bapaknya itu kita mikir Mbak Via tuh mikir nih anakku tak sekolah yang al lagi kok mesti nih kepala sekolah kan mesti beli beban al Al Barokah, Al Azhar, Al Opo, Al Opo. Lo di bocah itu butuh Islam, bukan dan kitab suci terus, rebusan kan? Arabi terus. Raine oke ulama dan kiai terus. Terus golek kemiring gue ngireng-ngireng ini. orang lho wong sing lagi melbu lagi melbu aliran apa orang sasi wis ireng kene. Eh. Dan itu masalahnya bukan kita tidak suka, kita suka. Itu kan itu kan mahum fi wujuhim min azali sujud. Ada tanda-tanda di wajahnya yang mena, yang menyimpulkan bahwa dia suka bersujud. cuman masalah sujud sing kaya ngopo sing marake kene mungkin ireng garis loro iki sujud mungkin piye Opo apa dikai mau areng loro mangah mangah apa nek kowe sujud tok ketok ya ireng set ngene kita gitu. neng panti ngapal lebih? wah itu, tuh saya kira itu rahasia ajaiban yang yang harus kita kuat bersama-sama iya. tapi ki mulane orang yang tahu kerasa dari wong Islam tenanan ki yo ireng-ireng ya itu orang blas Iya, iya, mbok di, mbok di, Buat di workshop kan di maknya ya. ya. Ah, khusus nyereng kita bukan ngajak loh kita ini kita ingin loh kita nanti kan Allah kan bilang pokoknya nanti Muhammad nanti umatmu akan aku tampung di telaga Aul di situ tempat segala macam yang membahagiakan manusia Terus Rasulullah bertanya, bagaimana ya Allah engkau tahu itu umatku atau bukan? Oh gampang, simahum fi wujuhi menatat sujud. Ketok kok ngeneng raine ketok. Nah, akhirnya mergo malaikat dikeset-keset. Akhirnya iki ana wong salon-alon gitu ya delok katen sing diseng sing muslim sing diseng sing sok sujud sing ora iki malaikat rangel-angel angger squat angger ana irunge kakek bukan auranya bukan cahayanya bukan pancaran rohaninya bukan hatinya bukan takwanya yang penuh rahasia gitu ya bukan tapi sing ketok moto ilmu katon ireng-ireng loro Wih. Ang interview yun, interview. Wonten ki soyo sholat saya kuning ya gini nih. Ya kayaknya jan kayaknya kata iya ya termasuk mau logo kayak, Oke ya teman sekalian oke. Dari situ nanti kita pelan-pelan saya akan wawancara Mbak Via, wawancara Mbak In, Mas Toto juga saya mau untuk ikut mengeksplorasi. Untuk pertama kita nyanyikan bersama-sama, kita dengarkan bersama Mbak Fia dia nyanyi membawakan kelahiran. Muka-muka saya kelingan ya. Kiwes banget orang dinyanyi. Terima kasih. Uh, nanti saya minta Mbak Fia nyanyi lagi apa gitu yang saya iya. belum ingat tepatnya apa. Kalau kelahiran ini kan sudah lama tidak dibawakan ya. Dan mudah-mudahan Anda betul-betul lahir kembali. Itulah makna Idul Fitri. Besok kita, elusa eh, lusa kita beridul Fitri. Wah, kuwi dawa banget, kok oh, jero banget, oke banget jangan-jangan ini ya orang waktu ya untuk sakit gue sehingga ada mudik-mudik ya mudik itu sendiri juga satu ijtihad penemuan yang luar biasa dan tidak ada mudik selain di Indonesia. Rano dengan Arab mudik nanti. Mudik itu kan satu pergerakan sejarah di mana manusia ilahi rojiun, manusia mencoba menemukan kembali asal usulnya. Satu tahap dok dari Jakarta ke Jember dari tapi pokoknya asal usulnya ya sik sik wong tuane sik mbahne sik kamu ngalaman sik setelah itu dicari lebih ke belakang lagi sampai akhirnya kan Allah kan itu nah itu makna mudik saya sedang cari kata mudik itu dari mana asal usulnya oh oh ke udik oh oh no ke hulunya kehidupan oh udiknya kehidupan Allah itu maha udik ya <laughs> gitu nek dengan pemahaman itu ngono ya oke oke sip sip bagus bagus aku yang mudik nanti mus <laughs> kalau kau mana anggota gede ya orang mudik tidak banget ngepit tuh ini ya, rasa ngepit ya, aja <laughs> itu aja dunia wis tekan chat terus kongkot ngepit ya Raisa kan mau ngambil tenang gitu itu satu dari sepuluh keajaiban dunia ya tidak Raisa ya SMS bisa SMS bisa browsing ngerti flash disk wifi ngerti wifi jaga-jaga ya, aja dari pimpinan kayak kanjengnya teleskis raisa apal barang semini sing bisa dijadi lagu kan pada dia omong wah alah wis jajah negara Milangkori tekan Eropa Amerika Timur Tengah tekan ngendi dia flash disk ra ngerti aduh sakit mau kaya guru lo ya Oke teman sekalian, sebelum saya seperti janji saya sebelum kita masuk ke Mbak Inta Mbak Novia soal pendidikan, kita segarkan diri dulu. Ini kan sekarang dinyanyikan gigi ya, sebagaimana perdamaian ya. Yang disebut lahir kembali itu kan melahirkan makna baru atas barang yang lama kan sebenarnya gitu dong. Orangnya tetap, Qurannya tetap, sholatnya ya mengunang-menang, maknanya lahirannya. Tuh. Gitu wayang kuwi ana carangan masa kesenian modern tidak ada carangan wayang yang sejak lima abad yang lalu dilengkapkan oleh Sunan Kalijogo sebelum itu kan Kurowo ini sawayang, Kendowo sawayang, ya. baru ini kan tiga detail individu. Itu aja ada ijtihad, ada kelahiran kembali kok. Kono carangan, Ono Semar bangun kayangan kan itu kan itu kan itu kan kelahiran kembali makna Semar kan itu jadi ada pemahaman baru ada pelajaran baru ada ilmu baru ada pemanaan pemanaan interpretasi baru ada ijtihad di dari berapa dapat yang lalu terjadi lagi perdamaian Yorano ya Yorano ya kelahiran baru kota santri setelah dinyanyikan oleh anak dusun yang namanya Nasidaria satu dinyanyikan oleh orang metropolitan yang namanya Gigi. Tidak ada kelahiran apa-apa. Karena memang asal usulnya memang itu bukan pembelajaran, bukan pendidikan. Itu cuma kapitalisme, cuma perdagangan. Jadi ya tetap kota santri karya apa jenenge? Kalimatnya ya tetap kayak begitu. Kalau Sunan Kalijogo melahirkan ada kelahiran kesadaran baru yang namanya Semar. Tekuk demokrasi jadi tidak hierarkis tapi tadi bunder di mana dewa tertinggi adalah rakyat yang paling jelata sehingga atas sama bawah itu mau tidak mau menjadi satu titik yang itu, itu kan pemak kelahiran kembali dan banyak sekali terus gua no lahir Petruk Bagong Gareng terus gua lahir Wisang Geni ono meneh jur Ontoseno itu kan kelahiran kembali yang luar biasa dalam kesenian tradisional yang kesenian modern malah tidak melahirkan apa-apa meniru wong adzan saiki isine niru kabeh niru masjidil haram kabeh nek orang masjidil haram sana dosa gitu loh eh sak ngajine ngimami ya ngono kabeh mbok nek kendel ki ngimami ki efisien Kulu Allah wa akad iso petang rekaan. Kalau dolin amin bismillahirrahmanirrahim Kul wallahu ahad Allahu akbar takin doa boleh amin Bismillahirrahmanirrahim Allahu samad Allahu akbar Orang nasi nani toh Orang nasi wani Eh Oleh orang wis rate oleh kok. Kowe iki wong-wong iki ora mudeng. orang iku surat yo entuk jane Al-Fatihah tok salat Al-Fatihah tok ya wis ora apa-apa jane. Ane mergo harus ada perang ustaz akhirnya dingel-ngel. Kok wis nek wis umroh njur dengan Allahumma labbaika Allahumma labbaik labbaik buah bubung bareng jan iki meneng ya ora apa-apa piye wong cedek ora mudeng terus frane ustaz apa nek ora ora ngel-ngel itu aku iso dadi angel banget ya yo malaikat grebeken ke yuyu umroh apa apa, to kowe ya lu bunga-bunga mau hati-hati tak mau tuh neng ati neng liri liri ya, jadi sak sak sak sak menjadi kami Isi ya, ya tak? Liri-liri ya. Oke, yuk, ayo bismillah, yuk, yuk, yuk. Mas Islami, monggo dipimpin, Mas, Mas. Bareng-bareng yuk. Ya. Ah, tolong kembangkan bahwa tanda kota santri itu memang menyandang kitab suci, memang ada ulama kiai dan santri, memang e, membaca kitab suci pagi dan sore, memang, tapi tanda santri adalah kerja keras, ya toh? Apa meneh? Yo kerja keras, yo saling tolong menolong, gugur gunung, nandur, berternak, dan seterusnya itu semua tanda-tanda santri gawe warung itu, ya hmm? warung ini dan warung-warung Ramadan awan-awan buka tujuannya menguji iman orang-orang yang berpuasa yo bismillah bareng-bareng nyanyi yo cai e santrimu lengkap orang yang tanda-tanda simbolik dari Islam saja